أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Terakhir kita sampai ke Al-Mafrudat Al-Ainiyah Khamsun fi kulli yawmin wa laylah Dan dalam hasyiat I'anatul Talibin Abu Bakar Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala berijtihad ataupun mungkin ada ijtihad ulama sebelumnya yang beliau ikuti tentang hikmah ditujuhbelaskannya jumlah rakaat salat lima waktu. Wal hikmatu fi kaunil maktubati 17 raka'atin anna zaman al-yaqdhati min al-yawmi wal lailati 17 sa'atin ghaliban. Hikmah dari 17-nya rakaat yang kita punya untuk salat lima waktu itu bahwasanya zamanul yaqdah atau masa kita terjaga. Masa kita terjaganya masa kita terjaga atau terbangun ada atau tidak tidur itu sekitar 17 jam dalam 24 jam. 17 jam. Jadi seolah-olah mengisyaratkan 17 rakaat ini mewakili atau sebagian representatif terhadap 17 jam tersebut. Nah, ini ialah uh, atau hikmah dari pensyariatan 17 rakaat dalam satu hari. Dan sisanya dari 17 24 kurang 17 berarti 7 jam, ya. Itu apa? Tidur ya. Hmm. Tidur normal normalnya berapa coba? Hah? delapan ini kebanyakan sekali kan ah masih sih tidur delapan normal ya tujuh delapan bukannya lima atau berapa mungkin kalau malam lima mungkin ya dokter sarankan dokter sarankan iya tapi buat anak-anak ah, enggak, enggak iya, bukan bukan buat anak-anak enggak, enggak buat orang-orang yang sudah mukalaf, yang sudah terbebani syariat Berapa? Minimum 4 jam sih berarti. 4 jam di malam ya? 4 jam minimum. Ah, 4 jam di malam terus disyaratkan juga kan koilula di siang hari. Koilula itu apa? Tidur siang. Tidur siang. Nah. Kalau misalnya 2 jam, 6 jam. 24 kurang 17. Itu 7 jam ya? Berarti mungkin malamnya lebih baik berapa jam? 5 5 jam. Ah. Iya. Seperti itu mungkin. Jadi seolah-olah tiap jam itu sudah diwakili oleh sholat-sholatnya. Iya. Dan di sini tulis itna asharofin nahar sekitar 12 jam di waktu siang wanahu salat salat sa'at salat sa'atin wanahu salat sa'atin min al-ghurub dan sekitar 3 jam setelah terbenamnya matahari ini min kubail al-fajar dan dua jam sebelum terbitnya fajar sedih pada fajar fajar sorry. Nah, berarti jumlahnya 17, 12 untuk siang, 3 jam setelah maghrib dan 2 jam sebelum fajar. Berapa itu? Pas kan malamnya 5 jam tidur. 5 jam bukan? Oh, lebih. Ah, 5 jam kan? Kemudian kita mau kailula ya. Baik. Kemudian diteruskan lagi al mafrudat uh, tadi al-ainiyah khamsun fi kulli yawmin wa lailah. Ma'lumun ini ma'lumun ya, ma'lumun min ad-dini bid-darurah. Maksudnya ma'lumun min ad-din bid-darurah bahwasanya hal tersebut ma'lum diketahui dari agama tersebut bidaruroh dengan darurat secara darurat secara pasti dan juga ini menunjukkan tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya tidak alasan ada alasan untuk mengetahuinya segala pengetahuan atau segala hal yang berkaitan dengan agama Islam yang maklum bidaruroh itu memberikan konsekuensi bagi orang yang mengingkarinya itu sebagai orang yang kafir di antaranya maklumun bidaruroh di antaranya apa yang lainnya Misalnya mengenal jin atau uh, mengimani ke keberadaan jin. Itu adalah sesuatu yang maklumun bidarurah. Yang tidak terbantahkan lagi. Dan lain-lain, misalnya sholat tadi kan enggak. Kemudian zakat, mengingkari zakat. Zakat adalah sesuatu yang maklumun bidarurah. Secara darurat itu diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga tidak ada alasan tidak mengetahuinya kecuali mungkin bagi orang yang baru masuk Islam. Namun orang yang baru masuk Islam ketika masa kafirnya pun sebenarnya tahu bahwasanya sholat itu wajib atas kaum muslimin. Adapun orang misalnya orang-orang yang tinggal di hutan dan sebagainya itu mungkin masih bisa dimaklumi. Namun bagi orang-orang perkotaan itu sulit dimaklumi. Mengingkari kewajiban sholat. Wayakfuru jahiduha dan menjadi kafir orang yang mengingkarinya. Orang yang menentangnya. Di sini maksudnya menentang apa? Menentang hukumnya. Yaitu yang mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Ini merupakan sebuah juhud atau jahat, pengingkaran. Pengingkaran terhadap hukum syariat yang sudah diketahui oleh kaum muslimin secara darurat. Kemudian walam tajtami' al khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat fardu yang lima ini berkumpul semuanya sebagai kesatuan hanya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad habis baterainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada baterai cadangan ya? Maksud dari ini apa? Maksud dari hal ini apa? bahwasanya sholat fardu yang lima ini berkumpul semuanya sebagai kesatuan hanya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, ini juga nggak bisa. Tidak ada ininya. Akhwat didengerin saja dengan dibesarkan saja kupingnya. Ya, akhwat. <clears throat> Maksud dari itu sebagaimana dikatakan oleh eh, dalam Hasyiat Ibnu Hasyiat Ya'ani Tutalibin oleh Abu Bakar Ad-Dimyati Ba'ai bal kanat mutafarriqah fil anbiya yaitu para nabi-nabi sebelumnya salat-salat mereka itu terpencar waktu-waktunya tidak teratur seperti ini tidak sampai lima waktu namun kemudian ditafsirkan seperti ini fasubhu salatu Adam, wa dhuhru salatu Dawud, wal asru salatu Sulaiman, wal maghribu salatu Yaqub, wal isha'u salatu Yunus. Subuh adalah solatnya Adam. Zuhur adalah solatnya Dawud. Asar adalah solatnya Sulaiman. Maghrib adalah solatnya Yakub. Dan Isya adalah solatnya Yunus. Di sini tidak disebutkan sama sekali tahu dari mana. Tahu dari mana ini? Salat ini dari nabi, uh, diterapkan untuk nabi ini, salat ini dari untuk nabi ini. Tahu dari mana? Dan ternyata ternyata tahu dari siapa? Al-Imam Ar-Rafi'i. Dan tadi saya bilang Al-Imam Ar-Rafi'i seorang mujtahid muhaqqiq mazhab Syafi'i. Nah. <clears throat> Begitu juga ini uh, uh, beliau rahimahullah Abu Bakar Miati menisbatkan kepada Imam Rafi'i. Dan juga sebelumnya Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj juga menisbatkan pada Imam Rafi'i. Mana penisbatan kepada Nabi tentang hal seperti ini? Sedangkan hal seperti ini berkaitan sekali dengan akidah. Dan hal seperti ini warib, aneh, perlu diklasifikasi, diklarifikasi siapa? yang meriwayatkan. Dari mana dia tahu bahwasanya sholat subuh adalah sholatnya Nabi Adam? Dari mana dia tahu bahwasanya sejak Nabi Adam lahir, sejak Nabi Adam ada di bumi, itu pensyariatan sholat subuh sudah ada. Dari mana tahu? Kemudian sholatnya Daud, sholat zuhur, dari mana tahu? Malah dinisbatkan kepada Imam Ar-Rafi'i. Dan sampai sekarang tidak ketahuan. <clears throat> Ana, ana sendiri tadi nyari-nyari tidak, tidak tahu hadisnya mana. Ayat tidak ada ayat kan? Hadisnya mana? Dan ada kitab Ibnu Bawabih yaitu Arba'u Kitab Al-Arba'i namanya meriwayatkan yang hampir mirip dengan ini namun tidak persis dengan seperti ini. Dan hanya saja hadis tersebut maudhu palsu. Itu hadis tersebut palsu dan itu mirip dengan ini namun tidak persis. Dan ini bukan hadis Mau dibilang palsu atau enggak, ini bukan hadis, kalam orang, kalam ulama biasa. Dan kita tidak boleh meyakini begitu saja bahwasanya solat asar adalah solatnya Nabi Sulaiman zaman dahulu. Oke? <clears throat> Dan ini ada kenapa kita harus mengkritisi beberapa hal yang ada di beberapa kitab-kitab syarah dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Ada beberapa hal yang sifatnya itu horib, aneh dan perlu lagi ditabayunkan ke pada sanat sanatnya mana. <clears throat> Wallahu a'lam. Ya. Iya ya, insyaallah saya kencangin sedikit. <clears throat> Kemudian wa quridat lailatul Isra'i ba'da an-nubuwati bi 'ashri sinin wa thalathati ashhurin lailatul sab'in wa 'ishrina min Rajab. Kefarduan solat lima waktu ini diturunkan pada malam Isra. Malam keberapa? 27 bulan Rejab 10 tahun 3 bulan terhitung semenjak Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Antara 10 tahun dan 3 bulan ini belum ditahqiq, namun kita kritisi malam 27 bulan di bulan Rajab. Malam 27 ini. Apakah benar Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam 27 bulan Rajab sehingga melahirkan apa? Salat di bulan Rajab apa? Salat rogoib. Hah? Apakah benar atau tidak? Kita klarifikasi, kita klarifikasi benar atau tidaknya. Apakah benar Isra dan Mi'raj itu pada 27 bulan Rajab? Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan perihal perbedaan pendapat mengenai zaman terjadinya Isra dan Mi'raj. Kapan? Ada per, perkataan pertama ada tiga ya. Bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Ini adalah perkataan dari Imam As-Suddi, seorang ahli tafsir. Imam As-Suddi itu salah seorang ahli tafsir. Perkataan Imam As-Suddi seringkali dituturkan di kitab-kitab tafsir seperti kitab salah satunya kitab At-Tabari, kemudian kitab Al-Qurtubi juga dan lain-lain. Kemudian perkataan kedua bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabi' al-Awwal dan ini adalah perkataan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri adalah seorang ulama besar, ulama hadis, ahli hadis. Juga Urwah. Urwah yang dimaksud wallahu alam Urwah bin Az-Zubair, anak dari seorang sahabat, Zubair bin Al-Awwam. Ya. Dari dua perkataan ini tidak ditarjih oleh Ibnu Katsir mana yang lebih tepat, wallahu alam. Adapun ada perkataan ketiga. Perkataan ketiga bahwasanya Isra dan Miraj terjadi pada malam 27 dari Rajab. Berarti sama dengan perkataan uh, Fathul Muin, perkataan Al-Malibari rahimahullah. Bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam 27 bulan Rajab. Hah? Apa? Oh, bukan ya. ya. Ya, kemudian beliau mengatakan wahada la yasihu sanaduhu. Dan yang ini perkataan ketiga tidak sahih sanatnya. <clears throat> ini perkataan siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu madhabnya apa? Madhabnya apa Ibnu Katsir? Ah, tidak tahu. Madhabnya Syafi'i. Sama ma Al-Malibari, sama dengan uh, Abu Bakar Al-Dumiyati, sama dengan Zakaria Al-Ansari, sama dengan dan lain-lain. Hmm? Iya. Ibnu Katsir itu muridnya dari siapa? Al-Mizzi. Al-Mizzi seorang ahli hadis ulama rijal, ulama mengetahui tarikh dan rijal. Al-Mizzi itu bermadzhab Syafi'i juga. Murid terdekatnya yaitu Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir menikah dengan anaknya Al-Mizzi ini. Ya. Kalau kita pernah dengar Al-Mizi, pengarang kitab Tahzibul Kamal. Dan kitab Tuhfatul Ashraf. Uh, Ibnu Kathir yang beliau adalah ulama madhab Syafi'i abad ke 8 Hijriah. Ya, dua abad setelahnya kemudian ada Al-Malibari Fathul Muin ini. Ya, Ibnu Kathir berkata kemudian wa minan nasi may yaz'umu al-isra'a kana awwalu lailatin atau kana awwala lailatin law awwala lailati jum'atin min syahri rajab wa hiya lailatul raghaib allati ahdathat aw uhdithat fiha as-salat al-mashhurah wala asla lidzalika wallahu a'lam Ibnu Katsir berkata di antara manusia ada yang menyangka bahwasanya Isra itu terjadi di awal malam Jumat dari bulan Rajab dan di malam itu adalah malam Ar-Raghaib yang di apa diper, dibaru-barui atau diperbuat-buat di dalamnya berkenaan dengannya solat yang masyhur yaitu solat ar-raghaib. Wala asla lidzalika itu tidak ada asalnya. Ini Ibnu Katsir mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau beliau ahlu hadis, ahlu tarikh, ahlu tafsir, ahli fiqih. Dan ini termasuk apa? Termasuk salah satu perbedaan dalam mazhab Syafi'i sendiri tentang salat rogoib. Nah, kalau kita lihat sekarang yang bermadhab syafi'i apa? Mayoritasnya mengatakan sholat rogoib. Disyariatkan sholat rogoib dan sebagainya. Dengan tata cara. Dan juga hadis panjang mengenai sholat rogoib kalau misalnya antum cari di internet. Itu adalah hadis yang palsu. Lebih dekat kepada hadis yang palsu. Atau minimal do'if misalnya. Nah, kalau misal doif apa dia, diamalkan untuk hal ini? Sementara ini berkaitan dengan hukum, hukum sholat rogoib. Nah, hukum sholat rogoib apa? Ternyata basicnya apa? Hadis doif misalnya. Nah, tidak boleh menjadi hukum. Ya, berarti di sini kita tahu bahwasanya apa yang dikatakan oleh Al-Malibari rahimahullah Isra Mi'raj turun pada 27 bulan Rajab itu sebelum beliau sudah ada imam madhab syafi'i yang menentangnya. Ibnu Kathir. Yang lebih kita ketahui dan lebih terkenal dan Allah alam lebih berilmu daripada beliau dan juga rekan-rekan. Dan bukan berarti di sini kita mendiskriminasikan atau mendiskreditkan Imam Al-Malibari rahimahullahu taala, melainkan ini wajib bagi kita untuk mengetahuinya karena kalau misalnya didiamkan ya itu tanggung jawabannya juga kan sebagai pematerinya ya. 27 bulan Rajab 10 tahun 3 bulan terhitung semenjak Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Walam tajib subuhu yaumi tilka lailati li'adamil ilmi bikaifiyatiha. Salat subuh tanggal 27. Nah, berarti salat subuh tanggal 27 bulan Rajab itu pada pagi harinya tersebut tidak wajib dikerjakan ketika itu. Kenapa? Karena belum diketahui cara-cara mengerjakannya. Maksudnya Pak, belum diwajibkan untuk umat ya, maksud saya. Hah? Belum diwajibkan untuk umat Islam pada saat itu karena apa? Belum diketahui cara-cara khususnya. Oleh karena itu kan siapa yang mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu? Hah? Jibril. Jibril. Apakah Nabi sendiri berijtihad sholatnya, caranya? Enggak. Pasti ada pengajarnya. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' ke jilid ketiga beliau jilid ketiga bukan? Ya, jilid ketiga beliau berkata, "Wa qad kana qiyamul laili wajiban fi awalil Islam." Thumma nukhisa nusikha fi haqqil ummah. Qiyamul lail itu di awal-awal Islam diwajibkan. Nah, Qiyamulail. Berarti sebelum ada sholat fardu lima waktu ini apa dulu? Lima Qiyamulail dulu. Itu yang diwajibkan. Fi awalil Islam. Ya. Thumma nusikho fi haqqil ummah. Kemudian setelah diwajibkannya sholat fardu ini yang lima waktu dan ada sejarahnya sebelumnya. Kemudian dinasakh, dihapus kewajiban qiyamulail tersebut untuk umat ya. Berarti umatnya tidak diwajibkan lagi qiyamulail Ya melainkan diwajibkan apa? Melakukan khomsus salawat, Lima salat waktu, lima salat fardu ini. Tetapi kemudian para ulama berikhtilaf. Apakah qiyamul lail ini juga dihapus hukumnya untuk hak nabi sehingga kalau dihapus berarti nabi nggak wajib atasnya qiyamul lail. Nah, itu ada dua perbedaan pendapat, di antaranya ada yang ah, mayoritas mazhab syafi'i berpendapat tidak dinasakh sehingga wajib atas Nabi tetap melakukan qiyamul lail. Adapun para sahabat tidak dinasakh, eh, para sahabat afwan dinasakh berarti mereka tidak melakukannya boleh. Namun Imam Nawawi mengatakan was sahih annahu nusikha. Yang sahih bagi Imam Nawawi bahwasanya qiyamul lail juga dihapus hukumnya atas hak Nabi wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Hmm. Dan perkataan Alim alibari yang berkait uh, sholat subuh tidak wajib dikerjakan pada saat itu itu juga ada di beberapa kitab-kitab madhab syafi'i lainnya yang pernah uh, saya baca sebelumnya. Bukan jadi bukan beliau saja karena beliau ikut sebelumnya terutama Ibnu Hajar Al-Haytami wallahu a'lam. Kemudian innama tajibul maktubatu ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dzakarin aw ghairihi tahirin. Salat maktubah lima waktu itu wajib dikerjakan hanya oleh setiap orang muslim yang mukallaf. Siapakah muslim yang mukallaf? yaitu yang telah sampai usia balir atau sampai pada keadaan sudah balir dan yang ini artinya adalah yang sudah mimpi yang sudah mimpi atau yang sudah keluar bulu kemaluannya bagi laki-laki atau perempuan atau bulu ketiaknya bagi laki-laki atau perempuan atau bulu jenggotnya bagi laki-laki itu disebut sudah balir berakal sehat, akilin. Jadi akil balik artinya apa? Akil berakal. Balik telah sampai pada masanya. Nah, kalau telah sampai pada masa balik misalnya 15 tahun untuk laki-laki, walaupun belum mimpi sebelumnya tapi 15 tahun sudah dihukumi sebagai balik. Walaupun belum bermimpi, nggak punya bulu dan sebagainya, laki laki sudah 15 tahun wajib, wajib baginya untuk sholat. Nah, tapi dia tidak berakal. Majnun misalnya. Orang maksudnya majnun di sini gila, tidak waras. Apakah diwajibkan atasnya solat? Tidak. Tidak diwajibkan atasnya solat fardu. Baik. Hmm. Kemudian ada lagi. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Maka solat fardu tadi tidak diwajibkan atas orang kafir asli. Maksud dari orang kafir asli adalah orang yang memang dari awalnya sudah kafir. Dia bukan orang Islam yang murtad tadi, bukan. Tetapi memang asalnya memang kafir. Kita ketahui kenal sebagai orang kafir asli. Itu tidak diwajibkan salat atasnya wasabiyin. Ah, wasabi artinya apa? Di sini tidak diartikan di sini ya. Sobi itu anak kecil. Hmm. di sini tidak ada artinya. Sobi anak kecil. Anak sobi adalah anak yang berusia yang yang belum mencapai belum balik. Itu sobi. Wa majnun orang gila yang tidak waras. Wa mughma alaih. Mughma alaih sedang ayan atau artinya orang yang pingsan, orang yang tidak sadarkan diri. Ya. Dan wasukron atau wasakron bila ta'addi dan orang yang sedang mabuk ya orang yang tadi mugma alaih artinya apa orang yang pingsan yang kedua artinya apa orang yang sedang mabuk ya bila ta'addin yang keduanya kepingsanan dan kemabukan dia bukan akibat bermain-main artinya enggak jadi kan ada orang pingsan, ada yang pingsan karena sebab main-main dirinya main-main. Karena menghirup sesuatu kemudian gak kuat pingsan. Sengaja menghirup sesuatu misalnya. Dan juga ada yang mabuk, mabuk karena main-main, menghirup sesuatu kemudian pingsan. Dan juga ada yang pingsan karena apa? Di laut misalnya, gak tahan pingsan. Ya. Nah yang ini, ini bukan karena main-main. Untuk kasus yang ini tidak diwajibkan atasnya sholat. Tetapi untuk kasus orang yang pingsan ataupun orang yang mabuk karena main-main, misal minum khamr atau yang lainnya, atau mencium bau lem dan sebagainya, kemudian mabuk, nah dia ketika mabuknya itu tetap diwajibkan atasnya sholat, tetapi ketika sholat dia tidak sah. Ngerti? Karena apa? Karena sebabnya dia. Nah ini bagi malhab syafi'i. Bagi malhab syafi'i. <clears throat> Begitu. Hal itu juga diamini oleh Abu Bakar ad Namun sebelumnya eh, setelah ini eh, sedikit kita bahas tentang yang berkaitan dengan ini dalam kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi wafat pada tahun 476 Hijriah yang kitabnya yaitu Al-Muhadzab disyarah oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Al-Majmu'. Dalam Al-Muhadzab Ash-Shirazi berkata, "Wala yajibu dzalika illa 'ala muslimin balighin aqilin tahirin." Tidak diwajibkan kecuali atas kaum orang muslim yang baligh, yang berakal dan yang suci, ya. Kan? Tadi di sini sucinya tidak. Di ini. Tapi sebenarnya tahir dihapus juga tidak masalah di sini. ammal kafiru, ammal kafiru fa in kana asliyan lam tajib alaihi jika seorang kafir itu memang kafir asli, itu tidak diwajibkan atasnya sholat lima waktu. Wa idha aslama la yukhatabu biqada'iha. Dan jika orang kafir tersebut masuk Islam, dia tidak diperintahkan untuk apa? Untuk mengkodok sholat-sholat yang sudah diterlewatkan selama ibu ya, susah kalau misalnya itu berapa. kaulihi ta'ala Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum yaghfir lahum ma qad Katakanlah bagi orang-orang yang telah kafir jika mereka telah berintiha, telah ente ya, ente bahasa Jawa itu dari bahasa Arab, intiha. Telah habis, maksudnya telah selesai kekufurannya, kembali ke Islam, yughfar yughfar lahu wa yaghfir lahu. Yughfar lahu, yughfar lahu kan yughfar afan yughfar lahum ma salat diampuni bagi mereka apa yang apa yang apa apa yang telah berlalu walianna fi ijabi dzalika alaihim tanfiran fa'afa anhu karena dalam mewajibkan kodok terhadap sholat yang telah berlalu bagi orang yang kafir asli itu membuat mereka lari. Gak ada orang nanti mau masuk Islam. Karena apa? Udah beratus-ratus hari, beribu-ribu hari sholatnya lewat. Kalau misalnya di kodo mati duluan, <laughs> pingsan duluan. Nah kemudian wain kana murtad dan wajibat alaih. Namun jika dia murtad, maksudnya orang yang tadinya Islam kemudian murtad seperti yang artis yang nikah dengan orang kafir kemudian menjadi murtad itu, itu tetap diwajibkan atas sholat sebenarnya. Hak dia adalah sholat. Hah? Sehingga ketika nanti misalnya dan mudah-mudahan masuk Islam lagi, ha? mengkodok solat yang telah berlalu ketika masa kafirnya. Ha? Nah, adapun misalnya suaminya juga ikut masuk Islam, apakah wajib atasnya kodok? Tidak, karena dia kafir asli. Itu adalah madhab Syafi'i. Mudah-mudahan perkataan ini diamini oleh malaikat. wa idza aslama lazimahu qadauha li'annahu ya'taqada wujubaha. Baik, udah ini yang tadi seperti tadi ya. Udah. Baik. Hmm. Kemudian Imam An-Nawawi dalam majmu'nya berkata, "La yasihu min kafirin asliyin wala murtaddin shalah." Tidak sah salat orang kafir asli dan juga murtad tidak sah. Walaupun mereka misalnya sholat. Sebagaimana mereka juga puasa misalnya. Ikut dalam bulan Ramadan mereka menginginkan puasa. Mereka tidak sah sholat dan puasanya. Hah? Walau sholat fi kufrihi Thumma aslama Lam natabayyan Sihatuha Bal hiya batilah bila khilaf Jika orang kafir Ketika masih kafirnya itu sholat Nah, misalnya sholat zuhur nih orang kafir nih ya. Kemudian setelah sholat zuhur jam satunya masuk Islam. Apakah kita anggap sah sholat tersebut? Hah? Tidak sah. Lam natabayan sihatuha. Kami tidak men, uh, merasa jelas kesehat, kesahan sholat, sholat tersebut. Balhia batilah. Malah dia justru sholat tersebut batilah bila khilaf. Tanpa adanya khilaf diantara ulama. Amma idza fa'al al-kafiru al-asli qurbah la yash, la yushtarat an-niyatu li sihhatiha. Adapun jika seorang kafir asli melakukan sesuatu hal untuk bertaqarrub yaitu seperti salat, zakat, puasa itu tidak disyaratkan baginya niat agar menjadi pelegalisir ibadah tersebut tidak. Yang disyaratkan niat untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Jadi dia mau niatnya apa kek terserah. Tetap aja batil. Seperti as sodaqoh sedekah. Batil sedekah mereka. Abdiyafah, menerima tamu dengan baik. Silaturahim misalnya, menyambung tali kekeluargaan Kemudian al-qarad wal ariyah wal minhah, pemberian, peminjaman dan sebagainya dalam bab muamalah. Dan semua itu termasuk kebaikan. Semua itu termasuk kebaikan. Fa'in mata ala kufrihi jika dia mati dalam kekufurannya, fala thawaba lahu 'alaiha, maka dia tidak mendapatkan pahala dari itu semua, enggak. Di akhirat itu tidak. Walakin yut'amu biha fid dunya tetapi di dunia itu diganjari, diberi makanan, Allah beri ganjaran di dunia. Wa yuwassa'u fi rizqihi dan diperluas rizkinya. Wa aishihi dan mata pencahariannya. Ya enggak? Jadi kalau orang kafir berbuat baik itu memang Allah balas, tapi di dunia. Di dunia saja, di akhirat habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Wa in aslama fasawabu al-mukhtar annahu yuthabu 'alaiha fil akhirah. Dan jika dia masuk Islam orang kafir yang baik tadi. Jika dia masuk Islam menurut Imam Nawawi, yang sawab yang benar al-mukhtar yang terpilih berarti ada ikhtilaf sebelumnya. Yang terpilih annahu yuthabu 'alaiha fil akhirah. Bahwasanya dia ini diberi ganjaran di akhirat terhadap apa yang telah dilakukannya dengan niatan takorup kepada Tuhannya, kepada Tuhan. Tapi Allah alam ini benar atau enggak? Hmm? Seperti yang diriwayatkan dari dalam sebuah hadis. Nah, beliau di sini kemudian menuturkan sebuah hadis. "Idza aslam al-'abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu bikulli hasanatin kana zalafaha." Silakan antum cari di internet artinya sekarang tugas santum sendiri, cari ya. Idza asamal abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu bikulli hasanatin kana zalafaha. Cari sendiri. Jadi saya enggak mentalkin antum sekarang, antum silakan berikhtiar sendiri cari di internet dan cari di kitab-kitab ya. Abaikan perkataan mereka bahwasanya barang siapa yang belajar di buku maka gurunya adalah setan. Itu enggak enggak enggak selalu. Ya. Jadi cari di internet apakah hadis ini benar, bagaimana maknanya dan sebagainya. Apa tadi hadisnya? Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu bi kulli hasatin kana zalafaha. Idza aslama al-'abdu gitu aja. Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu. Jika seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, kemudian Islamnya menjadi baik. Ya, seterusnya bla bla bla, antum cari. Dicari lagi. Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu kutiba lahu kataballahu lahu bikulli hasanatin kana zalafaha. Berarti menurut Imam Nawawi bahwasanya orang kafir yang ketika masa kafirnya berbuat baik kemudian masuk Islam dan Islamnya menjadi baik, maka amal-amal baik semasa kafirnya itu akan Allah ganjari juga. Dan itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian di antara cabang fikhiyah yang lainnya atau fara' fiqhi yang dituturkan oleh Imam Nawawi, beliau berkata, "Idza shalla al-muslimu tsumma irtadda tsumma aslama waqta thumma aslama wa waqta tilqas salah baqin lam yajib i'adatuha. Jika seorang yang tadinya muslim telah sholat zuhur misalnya. Kemudian dia murtad jam 1. Kemudian dia masuk Islam jam 2. Apakah wajib atasnya sholat zuhur? Kata Imam Nawawi, lam yajib i'adatuha. Tidak wajib mengulanginya. Hmm ya tidak wajib mengulanginya baik itu menurut beliau wallahu alam kemudian kita lanjutkan ke kitab Fathul Muinnya berakal sehat laki atau bukan yang suci kemudian uh, maka sholat tidak diwajibkan atas orang kafir asli orang gila, sedang ayan dan sedang mabuk. Yang keduanya atau tadi anak kecil. Yang keduanya bukan akibat main-main. Hal itu karena mereka tidak terkena beban agama. Hah? Tidak terkena beban agama. Dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Ishaq Shirozi Gurunya ya. Abu Ishaq Shirozi dalam Al-Muhadzab Beliau juga berkata, "Wa amma man zala 'aqluhu bi jununin aw ighma'in aw maradin fala tajibu 'alayhi" liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu 'an thalatha." Dan bagi barang siapa yang hilang akalnya dengan sebab junun. Apa arti junun? Tertutup. Terjun artinya tertutup. Au ighma atau tidak sadar, pingsan au marad atau sakit. Nah, di sini ada penambahan sakit ya. Di sini enggak ada ya? Di fatul Muin enggak ada sakit? Enggak ada. Disebabkan sakit. Jadi kehilangan akalnya disebabkan tiga hal. Junun, irma, pingsan, atau sakit. Ada seseorang sakit kehilangan enggak bisa berpikir sama sekali. Misalnya orang pusing yang terlalu ngebet misalnya. Berjam-jam. Ini tidak diwajibkan atasnya apa? uh, apa namanya? solat di waktunya. Fala tajibu alaih, tidak diwajibkan atasnya. Liqaulihi sallallahu dengan sebab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an Pena, pena untuk menulis catatan amalan itu terangkat dari tiga jenis atau keadaan. Dan diantaranya nasnya apa? Al-majnun. Ya, yang Al-Majnun gila. Kita mengenal Majnun gila. Padahal Majnun itu lebih luas sebenarnya dari kegilaan. Ya, Majnun misalnya orang yang pingsan itu sebenarnya Majnun dia. <laughs> Kesian sekali. Udah pingsan di Majnun. Karena karena tertutup, karena tertutup. Sebenarnya tertutup dia. Hah? Kita tahu janin itu disebut janin karena tertutup. Jin disebut jin karena terselindung, tertutup. Jannah disebut jannah karena tertutup, ya. Kemudian apalagi? Junnah apa junnah? Wasiamu junnah. Siam apa siam? Puasa. Junnah apa? Tameng, perisai. Kenapa perisai? Karena menutup. Itu materi jim, nun dan nun ya kan? Jim, nun dan nun, janin, jin, jannah, junnah ya. dan lain-lain. Tapi sebentar, di sini Imam Abu Isa Asyurazi juga berbicara sebagaimana Al-Malibari dalam Fathul Mu'in fanasal al-majnun wa alaihi kullaman zala aqluhu bisababin mubah. Dan kami mengkiaskan atasnya setiap yang kehilangan akalnya dengan sebab hal yang mubah. Kalau misalnya dengan sebab hal yang haram, berarti apa? Berarti tetap diwajibkan atasnya sholat dalam kondisi majnun, irma, ataupun marot. Seseorang yang meminum khamar dengan sengaja ketika dia bingung, majnun atau sampai pingsan ihma, atau sampai sakit marot, pusing dan sebagainya, itu tetap diwajibkan atasnya atasnya sholat tetap diwajibkan atas tapi wajib nggak atasnya puasa di bulan Ramadan Hah? wajib nggak Hah? ya udah melanggar gimana kalau minum khamar pada bulan pagi puasa ya udah melanggar Mau wajib apa enggak dia tetap berdosa dan wajib mengkodok setelahnya. Hmm. Nah, Imam Nawawi kemudian menjelaskan perkara ini, yaitu barang siapa yang disebabkan dengan barang siapa yang menjadi majnun disebabkan dengan apa perkara yang mubah. Manzala aku aqluhu bisababin ghair muharram. Barang siapa yang kehilangan akalnya dengan sebab yang tidak haram. Kaman junna au alaihi au zalaqahu bimaradin dengan sebab penyakit. Penyakit tersebut juga bukan dengan sebab dia minum khamr dan sebagainya tidak. Tapi penyakit tersebut dengan sebab ya takdir atau dengan sebab yang tidak dia pahami, tidak dia ketahui. Dengan sebab yang tidak diketahui. Alhamdulillah, agak kecilin suaranya sedikit. <clears throat> Au bisyurbi dawain atau dengan sebab bisyurbi dawain lihajah atau dengan sebab meminum obat lihajah dengan sebab hajah karena hajat, kebutuhan. Tapi kalau misalnya dia meminum obat tanpa butuh, ha? kemudian menjadi pingsan atau menjadi gila, nah ini bukan termasuk yang dikatakan oleh Imam Nawawi dengan sebab ghair muharram. Karena dengan sebab dialah atau yang minum obat, memakan obat-obatan. Eh obat narkotika dan sebagainya. Menjadi tinggi ya. Nah, yang yang ini tidak termasuk bisa bisawin ghair muharram. Au ukriha ala syurbin ala syurbi muskirin atau dipaksa untuk meminum minuman yang memabukkan. Fazala akuhu kemudian akalnya hilang atau pikirannya hilang, perasaannya hilang, akalnya hilang. Fala salat alaihi. Tiada kewajiban salat atasnya. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan wa idza afaqo fala qadha'a alaihi dan jika dia siuman maka tidak ada qadha atasnya. Nah, ini kita wallahu alam ini. Uh, sebentar. Tergantung dari zaman. Wallahu alam tergantung dari zaman. Kalau misalnya dia uh, siuman atau pingsannya cuma sejam, uh, dia belum sholat zuhur, pingsan, kemudian sadar ya wajib atasnya apa? sholat dan itu bukan kodok karena masih waktunya. Hmm? Ya, karena masih waktunya. Namun jika dia misalnya satu hari pingsan karena sakit misalnya, ya, satu hari pingsan karena sakit, ya. Kemudian hari berikutnya dia siuman. Apakah dia wajib kodok satu hari kemarin? Tidak. Based on what? Apa penyebabnya? Penyebabnya gini, dalam satu hari kemarin, apakah diwajibkan atas sholat? Enggak diwajibkan kan? Nah berarti dia dia tidak ada kodok karena apa? Ketika hari kemarin dia seolah tidak ada hari, tidak diwajibkan atas sholat. Itu menurut Imam Nawawi rahimahullah. Oke begitu maksudnya. Tetapi jika dia satu hari kemarin dia pingsan atau menjadi gila disebabkan minum khamar sengaja Nah, itu dia wajib kodok esok harinya. Begitu maksudnya. Maksud dari Imam Nawawi seperti itu. Sebenarnya ada hal yang masih mengganjal di perkara ini, ada yang perlu diklasifikasi lagi dan juga perkataan Imam Imam Abu Hanifah juga di mazhab lain. Hmm. Ya, bagaimanapun uh, wallahu alam ini wallahu alam yang lebih tepatnya. Karena apa? Karena ketika dia di masa tidak sadarnya itu dia tidak diwajibkan atasnya apa? Salat. Kemudian Imam Syafi'i menentukan dalam kitab Al-Um batasan yang disebut mabuk. Nah, batasan yang disebut mabuk. Dalam kitab Al-Um saya tidak membawa kitabnya namun di sini di dalam Al-Majmu' Imam Syafi'i meriwayatkan dengan ringkas aqallu sukri atau aqallu sukri ayyadhhab anhu li ghalabatihi ba'd ma lam yakun yadhhab bahwasanya bentuk minimalis dari suatu kemabukan adalah ketika telah hilang apa yang menjadi mayoritas akalnya ketika dia masih sadar. Ngerti enggak? Jadi orang yang tertutup akalnya itu mungkin masih sadar, tetapi mayoritas dari kesadarannya itu hilang. Ah, misalnya antum tidur, andai tidur pada saat Jumat seperti yang hobi yang antum lakukan biasanya. Pada saat Jumat, khotib khotib khotib uh, berkhutbah, kemudian merasa hampir tidak sadar, tapi seperti masih ada bayang-bayang ada khotib di sana, ada makmum, ada suara gitu. Nah, ini sudah menunjukkan apa? Kehilangan akalnya hampir. Ah, udah udah kehilangan hampir kehilangan total dia masih ada kesadaran gitu, tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya kan? Nah ini udah termasuk kehilangan akal kok yang ini, sudah termasuk maksudnya kehilangan akal, maksudnya tidak tidak bisa melakukan berfungsi kan akal itu di hati, kemudian hati yang me, mem, meminta atau memerintahkan kepada anggota tubuh. Nah buktinya di sini dia tidak bebas melakukan apa aja, melainkan sudah sudah dimenangkan jiwanya sudah dimenangkan oleh ketidaksadaran Nah, ini batasnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Jadi ketika seseorang walaupun dia masih ada sedikit misalnya 10 atau 15% persen kesadaran, tapi selebihnya dia tidak tahu, tidak apa-apa, tidak tahu apa-apa. Karena mabuk, karena mungkin dipaksa meminum. Jalan sempoyongan <coughs> dan sebagainya. Maka yang seperti ini karena dia dipaksa, dia tidak diwajibkan atasnya sholat. Jadi diwajibkan atas <clears throat> atasnya sholat. Nah dalam dalam situs lain Imam Syafi'i juga berkata yang dikisahkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' As-sakran man ikhtalla kalamuhu al-manzum Orang yang mabuk itu adalah orang yang kalam teraturnya itu berserakan. Hmm? Walaupun dia ada sedikit kesadaran, namun kalamnya itu sudah tidak beraturan, sudah ngelantur. Seperti orang yang mengigau. Nah, dan kadang sebenarnya mengigau itu ada sisi kesadaran sedikit. Makanya ketika orang mengigau, kemudian di misalnya antum siapa namanya Andre? Hah? Yang mana Andre? Oh, ini siapa? Stinkinya? Hah? Irawan. Oke, okay, Andre Irawan misalnya. Misalnya Andre lagi pelajaran gini tidur kemudian mengigau. Kemudian Irawan mengatakan, eh Dre, kemudian nanti, nah, gitu. nah itu karena ada kesadaran, ada kesadaran itu, itu ada kesadarannya, begitu. Dan juga sebenarnya termasuk kalau di sini tidak ada yang tidak ada pembahasannya, walau alam termasuk juga misalnya dirasuki jin, ah, dirasuki jin. Karena kalau dirasuki jin itu kalau misalnya antum pernah merasakan dirasuki jin yang ya ada tingkatannya sih. Ada tobakot, ada tingkatannya, levelnya ada. Ada level 1, level 2, level 3, level <laughs> Gimana mau pedes mau enggak gitu. <laughs> levelnya ada. Nah, ada <clears throat> tingkatan dirasuki jin ada dan rata-rata di rezeki jin itu orang bisa melihat sedikit bayangan depannya. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau misalnya dirasuki jin, habis waktu sholat itu sebenarnya sama dengan ini. Karena apa? Dia tidak tidak atas kehendaknya. Dia tidak berkehendak untuk tidak sadar, tidak. Tetapi terpaksa dia karena ditunggangi atau dirasuki oleh jin. Tapi adapun misalnya dia memang dukun, eh dukun itu udah kafir sebenarnya. Enggak wajib atas sholat menurut mazhab Syafi'i. Enggak wajib. Enggak, misalnya misalnya aja atau misalnya dia Iya misalnya datang ke dukun aja lah, kan belum bisa kita katakan kafir kan. Misalnya dia datang ke dukun, kemudian dia minta meminta kodam misalnya. Ah kemudian dikirimlah kodam. Akhirnya apa? Kodam tersebut masuk ke dirinya, menyerupinya, dan kemudian apa? Tidak sadar sebagainya. Tapi ini perbuatan ini atau ketiasan ini sebabnya siapa? Dia. Ini termasuk dalam kitab Fathul Muin yang disebut sebagai ta'adin. Ta'adin itu apa? Yang mana dia tuh main-main mutaadi itu kan penyebab ada sebabnya ya itu dia tuh emang main-main ada semacam perlawanan dan penyebab begitu nah yang di sini tidak dia tidak dikatakan uzur yang di sini jika kita tidak menghukumnya sebagai kufur dan sebenarnya dalam usul fikih para ulama sendiri beristilah mengenai apakah orang kafir itu diwajibkan atasnya furu syariah atau tidak gitu. Ngerti? Apakah orang orang kafir diwajibkan atasnya hal-hal yang bersifat cabang dalam agama Islam atau tidak diwajibkan? Sebenarnya yang lebih rajih adalah diwajibkan. Diwajibkan. Hmm. Tetapi diwajibkannya itu tidak menjadikan orang kafir tersebut jika melakukannya menjadi sah tidak, melainkan harus melalui gerbang yaitu syahadat la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Itu yang lebih tepat ya kan? Yang lebih tepat. Nah, coba di firman Allah, masalah kekumpi fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ditanya, apa yang membuat kalian itu berada di dalam neraka Sakor? Dijawab, Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Hmm. Nah, di sini para ulama yang mengerojihkan pendapat bahwasanya orang kafir itu pun juga terbebani huruf syariat atau seperti sholat, zakat dan yang lainnya. Itu mengatakan dalil dengan dalil ini. Lihat, di sini orang-orang kafir yang masuk neraka saja, mereka memberikan ilat atau penyebab kenapa masuk masuk neraka. Penyebabnya apa? nggak sholat. Seharusnya nggak usah itu dong. Kalau misalnya memang sholat tidak diwajibkan atas mereka. Tetapi karena ternyata mereka juga diwajibkan sholat dan beban-beban Islam lainnya, walaupun mereka dalam kondisi kafir, menyebabkan mereka mengatakan kami dulu tidak sholat sebagai salah satu penyebab masuk neraka. Kenapa nggak bilang kami dulu, dulu tidak beriman saja? Kan sudah cukup. Ini berarti <clears throat> wallahualam, orang kafir di neraka nanti mereka berlipat-lipat dosanya. Dengan apa? Karena apa? Meninggalkan sholat dan sebagainya. Itu juga dapat mereka. Double. Kekuf Kekufuran dapat. Dan juga ah, dosa kekufuran dapat. Dan juga dosa meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan dalam syariat Islam juga dapat. Hmm. Dan ya nggak terbayangkan berapa pedihnya ya. Kita nggak tahu. seperti seringan-ringannya kan kita eh, menganggap seringan-ringannya hukuman dalam neraka itu sudah keterlaluan ya, melebihi seberat-beratnya di dunia. Baik, jadi itu adalah perbedaan pendapat di kalangan usuliyin dan wallahu alam dan madhab Syafi'i syafi sendiri ah, oke, okay, besok saya cek lagi. Saya tidak bisa mengatakan uh, mengikuti pendapat madhab Syafi'i adalah pendapat yang mengatakan bahwa saya orang kafir itu diwajibkan kuro syariat atau tidak, saya tidak bisa mengatakan sekarang. Tapi Imam tadi menegaskan itu bahwasanya orang kafir tidak diwajibkan atas mereka sholat dan sebagainya. Kemudian masih ada lagi, ya. Time is up. Di sini 9 lewat 9 menit. Oh, Allah. Allah musta'an. Ini muhdasat ini apa? Dol mudil. Sesat dan menyesatkan ini siapa ini?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 Iya. Oke, oke. Enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum.